Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddini amma ba'du. Qala al-musannifu hafizahullahu ta'ala idhafatu ladun wa ma'a. Berkata Syekh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala dalam kitab beliau dalilus saliki ila alfiyati bni malikin. Beliau masih berada dalam bait-bait yang membahas mengenai idhofah. Kemudian beliau masuk ke pembahasan mengenai idhofatul ladun wa ma'a. Yaitu lafat ladun dan lafat ma'a itu selalu datang dalam keadaan idhofah atau dalam mayoritas keadaannya itu datang dalam bentuk idhofah dan datang sebagai mudhofnya. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-408 dan bait yang ke-409. Di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan wa alzamu idhofatan ladun fajar wa nasbu ghudwatin biha anhum nadar. Dan mereka, yaitu orang-orang Arab yang terdahulu, itu selalu mendatangkan lafat ladun dalam bentuk idofah. Artinya, lafat ladun itu sebagai mudofnya. Fajarro, maka lafat ladun itu memajarurkan mudof ilaihinya wa nasbu ghudwatin biha anhum nadaro. Akan tetapi lafat ladun itu bisa menasobkan lafat ghudwatin. Artinya dibaca nanti ghudwatan. Ya, setelah ladun kemudian dibaca ghudwatan. Akan tetapi apa? Nadaro. Ya, cara membaca seperti ini itu jarang ditemui dari ucapan orang Arab. Akan tetapi ada. Wa ma'a fiha qalilun wa nuqil fathun wa kasrun li sukunin yatasil. Kemudian Ibnu Malik rahimahullahu taala melanjutkan wa ma'a fiha qalilun. Dan untuk lafat ma'a itu ada yang membacanya disukun ya, ma seperti itu. Akan tetapi itu lebih sedikit ditemui dari orang Arab. Kemudian wanukila fathun wa kasrun li sukunin Dan dinukilkan juga dari ucapan orang Arab bahwa ma'a itu bisa dibaca dengan fathah, berarti ma'a, atau bisa juga dibaca dengan kasroh, ya, menjadi ma'i. Kapan itu? Jika yatasilu li sukunin. Kalau ma'a tersebut itu bersambung dengan isim yang sukun awalnya. Ya, nanti kita akan melihat contohnya. Nanti bisa dibaca ma'a, bisa dibaca ma'i. Ini uh, seperti pembahasan pertemuan dua sukun. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala beliau memberikan penjelasan mengenai kedua bait ini. Beliau mengatakan Minal ilmu mulazimati lil idofati. di antara isim-isim yang selalu datang dalam bentuk idofah, itu adalah ladun wa ma'a yaitu lafat ladun dan lafat ma'a amma ladun fa fiha bahthani adapun lafat ladun maka Ya, mengenai ladun tersebut itu ada dua pembahasan. Al-awwalu fi ma'naha wa hukmiha. Pembahasan yang pertama itu adalah pembahasan mengenai makna dari ladun itu dan hukum yang berlaku bagi ladun itu. Athani, kemudian pembahasan yang kedua, fima tudofu ilaihi. Ya, pembahasan yang kedua adalah mengenai kata ya atau lafat yang dapat diidofahkan kepadanya atau dapat menjadi mudof ilaihi bagi lafat ladun tersebut. Ya, jadi pembahasan pertama adalah makna dan hukumnya. Pembahasan kedua adalah mengenai lafat yang menjadi mudof ilaih bagi ladun tersebut. Kemudian amma ma'naha Adapun makna dari lafat ladun, fahiya dhorfun yadullu ala betidail ghayatil makaniyati awiz zamaniyati. Ya, adapun makna dari ladun, maka ladun itu dhorof. Dhorof yang menunjukkan akan permulaan, ya, permulaan dari suatu tujuan. Baik permulaan itu adalah permulaan tempat, ya, makaniyah, ya, ala betida ilghoyatil makaniyati ya permulaan tujuan yang permulaannya itu berupa tempat awiz zamaniyati atau permulaannya itu berupa zaman atau waktu ya, jadi maknanya itu seperti min ya seperti min dia itu uh, menunjukkan permulaan dari suatu tujuan Kemudian beliau melanjutkan ya, kemudian beliau melanjutkan nahwu contohnya sirtu min ladunil baiti ilal madrasati. Sirtu min ladunil baiti ilal madrasati. Saya telah berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Ya, saya telah berjalan kaki dari rumah ke sekolah. Ini berarti ibtida yatil makaniyati. Permulaan dari tujuan, yang tujuannya itu berupa tempat. Jadi saya telah berjalan dari mana? Dari rumah ke sekolah. Kemudian yang berikutnya, contoh yang ibtida yatil zamani, ibtida ulghoyatiz zamaniyati yaitu permulaan tujuan, yang tujuannya itu tujuan waktu. Maka di sini contohnya jelas tu min ladun salatis subhi ila tulu'i syamsi. Jelas tu min ladun salatis subhi ila tulu'i syamsi. Saya telah duduk dari waktu solat subuh sampai terbitnya matahari. Maka di sini permulaan dan tujuannya itu berupa waktu. Amma hukmuha, adapun hukum dari lafat ladun, ya hukum i'robnya, fahiyya mabniyatun ala sukuni. Maka ladun itu datang dalam keadaan mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin ala dhurfiyyati yang dia itu menempati kedudukan nasab sebagai zorov Watak ruju anid ilal jarri bimin. Akan tetapi kedudukannya itu bisa keluar ya kedudukan dari lafat ladun kan tadi menempati kedudukan nasab sebagai zorov Nah, dia itu bisa keluar dari kedudukan nasab sebagai zorov ya menuju majrur ya menuju jar Majarurnya apa? Dengan huruf jar min. Maka kalau misalnya sebelum ladun itu ada min, fatakunu mabniyatan ala sukuni. bi mahal lijarin. Maka dia itu mabni dengan sukun, menempati kedudukan jar. Wahada kathirun fiha. Dan lafat ladun itu kebanyakan, itu kemasukan lafat min. Kita lihat tadi di contoh yang di atas, kan sirtu min ladun, jalastu min ladun. Ya, kebanyakannya itu lafat ladun itu kemasukan lafat min. Artinya dia menempati kedudukan majerur karena huruf jar min. Walidhalika, dan oleh karena itu, karena saking banyaknya dia itu kemasukan min, lam tarid fil Qur'anil Karimi illa majrurotan bimin. Ya, dan oleh karena itu lafat ladun itu tidak datang dalam Al-Qur'anul Karim melainkan dalam keadaan majrur dengan min. Ya, artinya semua lafat ladun yang ada dalam Al-Qur'an itu selalu menempati kedudukan majrur karena huruf jar min. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat ke-40. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wa yu'ti wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah memberikan dari sisinya pahala yang besar. Maka perhatikan lafat ladun di sini itu kemasukan min. Wa qawlihi ta'ala dan juga sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi ayat ke-2. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman liyunzira ba'san dam min ladunhu. Ya, liyunzira ba'san syadidan min ladunhu. Ya Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk memperingatkan siksaan yang sangat pedih dari sisinya, ya dari sisi Allah. Maka perhatikan di sini lafat ladun itu juga kemasukan huruf jar min. Faladun ismun mabniyun ala sukuni fi mahalli jarrin. Maka di sini pada dua ayat ini itu lafat ladun adalah isim yang mabni dengan sukun yang menempati kedudukan jar. Wal ha'u mudhafun ilaihi. Dan hak yang ada pada ladun hu itu menempati kedudukan mudhaf ilaihi. Ammal mudhafu ilaihi Ya, ini kemudian masuk ke pembahasan yang kedua. Pembahasan pertamanya tadi kan mengenai mengenai makna dan hukumnya. Pembahasan yang kedua itu adalah mengenai mudhof ilaih dari lafat madun, lafat ladun. Ya, mudhof ilaih dari lafat ladun. Ammal mudhofu ilaihi fayasihhu an yakuna mufradan. Adapun mudhof ilaihi dari lafat ladun itu memungkinkan atau sah ya berupa mufrad. Artinya apa kalau mufrad itu bukan jumlah, bukan juga syibahul jumlah. Wa hukmuhu al-jarru. Dan kalau mudhaf ilaihinya itu mufrad, ya satu kata, itu hukumnya dibaca majarur. Kama fil amfilatis sabiqoti. Sebagaimana dalam contoh-contoh yang tadi. Ya misalnya min ladunil baiti. Ya min ladun solatis subhi. Maka mudhaf ilaihinya semua dibaca majarur. Wa yasihu an yakuna jumlatan. Dan mudhaf ilaihinya bagi lafat ladun itu memungkinkan juga berupa jumlah. Lakin idza udhifat ilal jumlati fa innaha maqsuratun ala btida'il ghayatiz zamaniyati akan tetapi kalau ladun itu disandarkan kepada jumlah yang diidhofahkan kepada jumlah artinya mudhof ilaihnya berupa jumlah maka itu hanya terbatas kepada eh, permulaan tujuan yang waktu saja zaman saja artinya kalau mudhof ilaihnya berupa jumlah, itu pasti hanya menunjukkan waktu. Dunal yati, ya tidak bisa menunjukkan tempat. Mengapa? Li'anna dzurufal makaniyata la yudhafu syai'un minha ilal jumlati illa haitsu. Karena dzaraf-dzaraf makan, ya dzaraf-dzaraf makan itu la yudhafu syai'un minha ilal jumlati. Itu tidak bisa ya diidhofahkan kepada jumlah art artinya dzaraf-dzaraf makan itu mudhof ilaihinya itu tidak bisa berupa jumlah ya jumlah yang menunjukkan makan illa haitsu ya kecuali haitsu. Artinya haitsu itu kalau maknanya sebagai dhorof makan, ya maka dia satu-satunya dhorof makan yang bisa disandarkan kepada jumlah. Nah, selain itu tidak bisa. Maka di sini ladun itu karena bukan haifu, dia hanya bisa diidhofahkan kepada jumlah dan juga itu hanya menunjukkan zaman saja. Mithalu dhalika, contoh dari hal tersebut, Khadortu min ladun bada'atil muhadaratu ila anin tahat. Hadartu min ladun bada'atil muhadaratu ila anin tahat. Saya telah hadir sejak ceramah tersebut dimulai sampai ceramah tersebut selesai. Maka dimulainya ceramah dan juga selesainya ceramah itu menunjukkan waktu tidak menunjukkan tempat. Kemudian beliau melanjutkan wayasihhu qat'uha 'anil idhafati lafdhan wa ma'nan. Kemudian di sini beliau mengatakan bahwa ladun itu memungkinkan untuk keluar dari bentuk idhofah. Baik secara lafat dan juga secara makna. Ya, jadi lafat ladun ini, ya tadi dikatakan mayoritas keadaannya itu dalam bentuk idhofah. Namun memungkinkan keluar dari bentuk idhofah tersebut, ya, kapan, secara lafat dan juga secara makna, kapan itu? Wadhalika idha waqo'a ba'daha kalimatu hudwatin Dan ladun itu bisa keluar dari bentuk idhofah, itu ketika setelah lafat ladun itu datang kata ghudwatun. Ya. Bila faslin bainahuma. Tanpa perantaraan antara lafat ladun dengan lafat ghudwatin ya atau nanti ghudwatan atau ghudwatun juga bisa. Kita lihat catatan kaki wa ma'naha fil asli dan apa makna dari ghudwatun tersebut? Ya. Ghudwatun itu maknanya secara asal adalah ma baina salatis subhi wa syamsi. Yaitu waktu di antara waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari. Ya, itu berarti adalah waktu antara setelah sholat subuh atau waktu sholat subuh sampai terbitnya matahari disebut sebagai ghudwah. Nah, setelah ladun kemudian ada lafadz ghadbah tanpa perantaraan, berarti langsung itu lafadz ladun memungkinkan untuk keluar dari bentuk idhofah. Nahwu contohnya tuhuna ladun. Nah, di sini ghudwatin bisa nanti ghudwatan bisa, ghudwatun juga bisa. Ya, bisa dibaca dengan tiga cara. Jadi makastuhuna ladun gudwatun au gudwatan au gudwatin hattal ghurubi. Saya ya telah berada di sini sejak waktu pagi. Ya, waktu pagi tadi antara subuh sampai terbit matahari hattal ghurubi sampai um, ya sore hari atau matahari terbenam. Nah, di sini dibahas wafilismi ghudwatun thalathatu aujuhin. Dan untuk isim ghudwatun tersebut setelah ladun, itu ada tiga cara membaca. Al-awwalu, cara membaca yang pertama, an-nasbu. Yang dibaca nasob, berarti apa? Ghudwatan. Berarti tadi dibaca, makath tuhuna ladun ghudwatan. Nah, di sini mansubnya itu sebagai apa? Imma ala tamyizi. Nah, bisa di i'rab sebagai tamyiz. Ya, bisa jadi ya ghutubatan itu dibaca mansub di i'rab sebagai tamyiz. Kalau misalnya di i'rab sebagai tamyiz, wa sahibuhu ladunil mufradu. Maka kalau ghutubatan dibaca mansub sebagai tamyiz, sahibut tamyiznya itu adalah lafat ladun dan ladun itu datang dalam keadaan mufrad, bukan dalam keadaan idhofah. Wa ala hadha fala takunu ladun mudhofatan. Maka pada saat itu, lafat ladun itu tidak berkedudukan sebagai mudhof. Nah itu kalau di Arab sebagai tamyiz. Wa imma ala annahu khobarun likanal mahdhufati ma'asmiha. Dan bisa juga dibaca mansub tersebut itu di i'rab sebagai kobarnya kana yang dihapus dan juga isim kananya juga dihapus. Jadi khobar bagi kana yang dihapus bersama isimnya, ya isimnya juga dihapus. Wat takdiru, maka takdirnya apa? Kalau misalnya ladun ghudwatan tetapi dianggap sebagai khobar kana. Itu takdirnya ladun kanatis sa'atu ghudwatan. Ladun kanatis sa'atu ghudwatan. Akan tetapi kana dan isim kananya dihapus menjadi ladun ghudwatan saja. Ya, ketika waktu itu pagi. Ya, sejak waktu pagi. Wa ala hadha takunu ladun lil jumlati Kalau misalnya di i'rab seperti ini ladun sebagai khobar kana itu maka lafat ladun tetap menjadi mudof. Mudof ilaihinya apa? Jumlah yang ditakdirkan, yaitu kanatisa atau hudwatan. Ini adalah cara membaca yang pertama. Athani, cara membaca yang kedua, arrof'u, dibaca rofa atau marfu. Berarti apa? Ghutwatun, ghudwatun. Jadi makastuhuna ladun ghudwatun. Kalau dibaca rofa, ala annaha fa'ilun. Ya, kalau seperti itu, ghudwatun, itu rofaknya itu sebagai fa'il. Fa'il bagi apa? Likanatamati al-mahzufati. Nah ini fa'il bagi kana. Ya, karena kan kita sudah pernah tahu bahwa kana ada yang nakis, ada yang tam. Nah ini kana yang tam, kana yang sempurna. Artinya dia cukup dengan fa'il, tidak perlu isim dan khobar. Nah, karena yang sempurna akan tetapi juga dihapus. Takdirnya apa? Wa takdiru ladun kanat gudwatun. Ladun kanat gudwatun. Nah, karena yang sempurna ini artinya apa? Bima'na zoharo au wujida. Ya, dengan makna tampak atau ada. Artinya ya ketika tampak pagi ya atau ketika pagi datang semacam itu. Watakunu ladun mudhafatan lil jumlati. Maka pada saat itu kalau dibaca rofa itu si lafat ladun tersebut itu menjadi mudof yang yang mudof ilaihinya itu adalah jumlat jumlah kanat ghudwatun Atsalithu, cara membaca yang ketiga, al-jarru, yaitu dibaca majrur. Gudwatin, ya, jadi makathuhuna uh, eh, ladun gudwatin. Nah, kalau dibaca majrur apa? Nah, kalau ini jelas ala anna ladun mudhafun wa gudwatin mudhafun ilaihi. Pada saat itu karena ladun dianggap sebagai mudhaf dan gudwatin dianggap sebagai mudhaf ilaihi majarurun. Yang wudwatin itu majarur. Wahada huwal qiyasu. Dan yang seperti ini itu adalah yang dapat dikiaskan. Wal ghalibu fil isti'mali. Dan ini yang mayoritas ditemui penggunaannya. Yang banyak ditemui penggunaannya, ya setelah ladun, kalau ada gudwatin, itu paling banyak dibaca majarur. Ya, walaupun ada orang Arab yang membaca ghudwatun atau ghudwatan. Tetapi mayoritas itu dibaca tetap majerur, sebagaimana kalau bertemu isim-isim mufrad yang lain. Fayakunu a'lal fayakunu a'lal aujuhi Maka jadilah cara membaca dengan majerur ini itu adalah yang paling tinggi atau paling kuat dari tiga cara membaca. Kemudian ini tadi pembahasan mengenai ladun. Walis muthani dan isim yang kedua yang selalu datang dalam keadaan mudhaf huwa ma'a yaitu lafat ma'a. Nah, lafat ma'a ini wa huwa dzarfu makanin au zamanin. Itu dzaraf dzaraf makan yang menunjukkan tempat atau dzaraf zaman yadullu ala jtima'i ithnaini wastihabihima. Yang ma'a ini itu menunjukkan ya bergabungnya atau berkumpulnya dua individu dan juga ya saling menemani keduanya. Jadi bergabung atau datang bersama, kemudian saling menemani. Itu makna dari ma'a. Kita lihat catatan kaki Ta'ti ma'a isman mufrodan makatu'an anil idofati. Ya. Ma'a ini, tadi kan dikatakan mayoritas keadaannya itu datang dalam keadaan idofah. Akan tetapi, lafat ma'a itu bisa juga datang sebagai isim yang bersendirian, mufrod, yang dia itu keluar dari keadaan idofah. Kalau pada saat itu apa? Bimakna jami'in. Ya, pada saat itu maknanya adalah jami' ya jami' keseluruhan atau bersama-sama ya berkumpul seperti itu. Fatakunu mu'robatan. Maka pada saat itu ma'a itu menjadi mu'rob. Mansubatan dan juga dibaca mansub munawwanatan dan juga dibaca tanwin. Ya, berarti apa? Ma'an seperti itu. Kita kan sering mendengar ya, ma'an. Ya ma'an itu artinya ya bersama-sama. Nah, kenapa dibaca mu'rab, mansub dan tanwin ala annaha halun? Karena ma'an itu di i'rab sebagai hal. Nahwu contohnya jaa Khalidun wa Amrun ma'an. Ja'a Khalidun wa Amrun ma'an. Telah datang Khalid dan Amr bersama-sama. Nah, apa artinya? Ai mustahibaini. Ya, Ja'a Khalidun wa Amrun mustahibaini. Telah datang Khalid dan Amr yang ya secara bersamaan atau saling menemani. Wa qad tu'rabu dzarfan. Yang Eh, iya, ya, ya, ya waqada tu'rabu dzarfan. Dia ma'an itu terkadang di i'rab sebagai dzarf Yang mukhbaron bihi anil mubtada'i. Yang dia itu menjadi mukhbar bihi atau yang menjadi musnad bagi mubtada'nya bilafzin wahidin. Dengan satu lafat saja. Artinya ma'a itu bisa digunakan, na'ma'an ma'an itu dapat digunakan pada misalnya nahwu At-talibani ma'an, ada dua pelajar tersebut itu bersama-sama. Awit tullabu ma'an, atau bisa juga at-tullabu ma'an. Ya, pelajar-pelajar tersebut bersama-sama. Ya, itu pada saat itu ma'an itu menjadi zorof yang menjadi uh, sesuatu yang mengkhabarkan keadaan mengenai uh, eh, mubetadak. Ya, kemudian kita kembali ke atas. Ya, contohnya apa? Jalas nahwu jalasa Khalidun ma'a zamilihi. Khalid telah duduk bersama dengan kawannya, yang bersama dengan koleganya, bersama dengan temannya. Maka ma'a di sini menunjukkan istishab ya dan ijtima ya berkumpul kemudian istishab saling menemani kemudian jaa hisyamun ma'a akhihi ini semua menunjukkan uh, makan ya yaitu bahwa Hisham itu datang bersama dengan saudara laki-lakinya wa huwa mu'rabun dan ma'a itu adalah isim yang mu'rob. Dia bukan isim yang mabni. Wa fathatuhu fathatu i'robin. Dan fathah yang ada pada ma'a itu bukan fathah bina. Tetapi, ya bukan fathah mabeni, tetapi fathah i'rob, fathah mu'rob. Fayakunu mansuban ala zorfiyati Dan dia dibaca fathah atau mansub karena kedudukannya sebagai zorof. Wa minal arabi man yubnihi ala sukuni. Tetapi ada sekelompok orang Arab yang membaca ma'a itu dengan mabni, yang memabnikannya dengan sukun. Fafil mithalil awali, ya, maka pada contoh yang pertama, takulu ma'a. Engkau mengatakan ma'a. Yaitu apa? Zorfu makanin mansubun bil fathati yaitu dhorof makan yang mansub dengan fathah. Au mabniyun ala sukuni. Ya, kemudian yang berikutnya adalah mabni dengan sukun. Berarti apa? Pada contoh yang tadi, jalasa khalidun ma'azamilihi, itu bisa dibaca mansub, jalasa khalidun ma'azamilihi, atau bisa mabni dengan sukun, jalasa maazamilihi ma'zamilihi. Kemudian wafithani zorfu zamanin. Oh, ternyata contoh yang kedua itu adalah contoh yang dorof zaman. Berarti ja'a hisyamun ma'a akhihi itu menunjukkan waktu kedatangannya yang sama. Ya, telah datang Hisham bersama dengan waktu kedatangannya saudara laki-lakinya. Nah, kemudian beliau melanjutkan, pembahasan ini hadza Ya, pembahasan ini in waqa'a ba'daha mutaharrikun kama fil mithalaini. Ya, pembahasan ini tadi itu jika yang datang setelah ma'a itu adalah isim yang mutaharrik awalnya, ya, yang memiliki harokat awalnya, sebagaimana pada dua contoh. Karena kan zamilihi, ya, zamil itu kan mutaharrik. Zainya ada harokatnya. Kemudian akhihi, akhihi, akhihi itu hamzahnya itu ada harokat fathahnya. Ya. Nah, kemudian fatuf tahu wahwal mashhuru Maka yang paling masyhur itu dibaca fathah ma'a zamilihi dan ma'a akhihi. Au tuskanu ala lughati ba'dil arabi. Dan juga bisa dibaca dengan sukun mengikuti dialek sebagian orang Arab. Berarti dibaca ma'zamilihi atau ma'akhihi. Ya, itu semua jika yang datang setelah ma'a itu lafadznya mutaharrik yang memiliki harokat di awal katanya. Fa'in waliyaha sakinun, akan tetapi kalau lafat ma'a itu diikuti oleh isim yang didahului oleh sukun. Maka apa? Falladhi yansibuha ala dorfiyati yubaqi fathaha. Ya. Maka orang Arab yang membacanya nasob ya, sebagai dhorof tetap ma'a. Ya, walaupun setelahnya itu uh, sebuah isim yang didahului oleh sukun itu tetap menganggapnya sebagai dhorof. Ya, kemudian dinasobkan yubaki fathaha, maka dia maka orang-orang Arab yang golongan ini tetap memfathahkannya. Fayakulu, ya maka orang Arab tersebut mengatakan jaa Muhammadun ma'abnihi. Ya jaa Muhammadun ma'abnihi. Telah datang Muhammad bersama anak laki-lakinya. Maka ibnun, ya ibnun hamzahnya itu adalah hamzah wasal. Maka permulaan kata tersebut itu adalah ba yang disukun. Ya, ma'abnihi. Ya, kalau misalnya menasobkan sebagai dhorof, maka tetap fathah, walaupun yang datang setelahnya itu sukun. Walladhi yubniha ala sukuni, akan tetapi golongan atau orang Arab yang memabenikan ma'a dengan sukun, yaitu ma, ya, yuksaru atau yaksiru, maka mereka atau orang-orang tersebut itu mengkasrohkan ainnya. Ya kan? Ma. Kenapa dikasroh? Lil tiqa isakina ini. Karena ada pertemuan dua sukun. Yang kita pernah membahas pertemuan dua sukun, yaitu asalnya dibaca dengan kasroh. Berarti apa? Menjadi fayakulu, maka golongan tersebut mengatakan, ma'ibnihi, ja'a muhammadun ma'ibnihi. Ain dibaca kasroh karena ada dua pertemuan dua sukun. Tapi apa? Au yaftahu. Tetapi mereka bisa juga membacanya itu dengan fathah. Tetap ma'abnihi. Kenapa? Lil khifati. Karena lebih ringan dibaca seperti itu. Dibaca uh, ma'abnihi. Kita lihat catatan kaki. Ba'du syurrahi. Sebagian dari pensyarah dari yang mensyarah uh, Alfiyah Ibnu Malik ya Alfiyah Ibnu Malik rahimahullahu taala sebagian dari para pensyarah ya rahimahumullahu taala kabni Aqilin ya seperti Ibnu Aqil rahimahullahu taala lam yadhkuril fathah tidak menyebutkan fathah dalam pembahasan ini. Mengapa? Ya. Wala'allahu tarokahu liltibasihi la'allahu tarakahu lilil tibasihi. Hmm, maaf. Wa la'allahu tarakahu lil tibasihi. Barangkali Ibnu Aqil ya ini syarah yang sangat masyhur, syarah Ibnu Aqil. Ya, syarah terhadap Alfiyah Ibnu Malik. Itu beliau tidak menyebutkan fathah. Ya barangkali beliau meninggalkan atau tidak menyebutkan fathah karena ada kerancuan di situ. Ya. Di mana kerancuannya? Id la yu'lamu, sedangkan tidak diketahui. Halil fathatu, fathatu i'robin ala lugati jumhuril arabi. Apakah kalau dibaca ma'abnihi, ya, atau ma'ibnihi, kalau dibaca ma'abnihi, itu kan membingungkan. Apakah ma'abnihinya itu, itu adalah fathahnya fathah i'rob yang mengikuti dialek mayoritas orang Arab. Kan mayoritas membacanya ma'a, bukan ma. Ya. Au fathatu binain, ya, atau fathahnya itu fathah yang mabni ala lughati ba'dil arabi, yang mengikuti dialek dari sebagian orang Arab. Ya, lakin akan tetapi yumayyazu bainahuma bil ini akan tetapi keduanya antara ma'a yang mu'rob dengan ma'beni itu dapat diketahui dari korinah-korinah, dari petunjuk-petunjuk atau dari konteks. Seperti apa ka'an yakunal mutakallimu biha, ya, sebagai contoh korinahnya atau petunjuknya itu adalah yang mengatakan tersebut fardan min afrodil qabilatil lati tubniha Ya, bisa jadi kalau yang mengatakan ma'abnihi itu ternyata seorang individu dari kabilah yang dia itu dialeknya itu memabenikan ma'a. Ya, ma' biasanya ma'. Kemudian ketika ketemu ibnihi menjadi ma'abnihi. Maka pada saat itu dapat dipastikan bahwa itu ma'anya adalah ma'a yang mabni. Au mimman yuhakihim. Atau dari orang-orang yang ya menghikayatkan ucapan dari kabilah tersebut. Ya ini penjelasan saja. Kemudian wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wa alzamu idafatan ladun fajar ila akhirih. Ai maksudnya innal araba alzamu lafdha ladun al idhafata bahwasanya orang Arab itu selalu mendatangkan lafat ladun dalam keadaan idhofah. Fajarrol mudhofa ilaihi, maka lafat ladun itu memajarurkan mudhof ilaihi. Wa qad yatajarradu anil idhofati. Ya, dan terkadang lafat ladun itu dapat terlepas atau keluar dari bentuk idhofah. Wa yansibu kalimata ghudwatan wa huwa nadirun. Yang dia itu dapat menasabkan lafat ghudwatan, akan tetapi itu adalah keadaan yang jarang ditemui. Wa qawluhu wa nasbu ghudwatin biha, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala, dan nasabnya lafat ghudwatin, yang menjadi ghudwatan, biha dengan ladun, yushiru ila annaha mansubatun ala tamyizi. Itu meng mengisyaratkan bahwa lafat ghadwatan itu mansubnya sebagai tamyiz. Karena kan tadi mungkin saja sebagai khobar kana yang dihapus. Wan لَهَا lafdhu ladun dan yang menasobkan lafat ghadwatan itu adalah lafat ladun. Kama takot dama, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya. Wa alzamu aidon lafdoma'a al-idofata. Dan orang-orang Arab juga selalu mendatangkan lafat ma'a dalam keadaan idofah. Wa qawluhu ma'fiha qalilun. Ya, dan ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wa ma'fiha qalilun, ay maksudnya, fiha lughatun qalilatun. Ya, bahwa dalam membaca ma'a itu ada dialek yang itu sebetulnya minoritas. Wahia taskinul aini, yaitu dengan mensukunkan ain menjadi ma. Thumma dhakaro, ya kemudian Ibnu Malik rahimahullah taala menyebutkan annahu nukila anil arobi, ya dinukil dari or, bahwa dinukil dari orang Arab fi hadhihi sakinati ya, mengenai sukun yang ada pada ma ini fi hadhihi sakinatil aini ya pada ma' yang ainnya disukun ini fathuha wa kasruha ya dinukilkan ada yang membaca fathah ada yang membaca kasroh ya idza jaa ba'daha sakinun muttasilun biha jika setelah ma'a atau ma' itu datang lafat yang sukun. Ya, diawali oleh sukun yang bersambung dengannya. Yang tadi ma'abnihi dan ma'ibnihi. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.